Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meminta pertolongan hanya kepadanya. Memohon ampun dari dosa-dosa yang senantiasa kita berbuat. Tapi nikmat Allah terus turun untuk kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu Karena memang hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Tatkala itu ada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, sejuta ustadz didatangkan. Didengarkan. Kalau Allah tidak berkehendak maka dia tidak akan berpindah dari kesesatan. Di sini kita tahu kenapa setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan dan mengulangi tapkan tanpa pernah bosan ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Terus kita minta. Karena memang kebutuhan kita kepada hidayah Allah itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada uang. Tapi banyak di antara kita yang tidak sadar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد jamaah الله. apa tema kita hari ini hinanya begitu hina anak punya hadiah banyak ya Masya Allah Kira-kira apa yang akan kita bahas? Siapa yang menjawab? Dunia. Bukan. Nah. Soalnya anak memang lihat di di flyernya itu kok digambarkan dunia gitu ya. Berarti sama tuh yang bikin sama antum pemahamannya tapi anak kasih hadiah boleh baik pendapat yang lain ini ada khilaf Masya Allah ada ibu-ibu yang angkat tangan Anak nggak bisa dengar suara. Kenapa suaranya nggak terdengar? Oh. Mana panitianya? Nah, apa terdengar sekarang? Udah. Anak kira ada ibu-ibu yang mau jawab. Ternyata nggak dengar katanya, Tapi yang Tapi anak nggak dengar juga kan jawabnya. Yang sini nih. Dengung. Masya Allah. Baik, kita lihat mungkin ada solusi yang lainnya. nggak jelas. Baik, kita akan membahas tentang kita. Begitu hinanya umat Islam. Agamanya dirusak. Dicela. Nabinya dimaki sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat terhormat mereka dilecehkan. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebagian umat Islam dibantai, dibunuh, dihabisi, dan kita diam. Ribut ibu kota Israel mau dipindah mana ke Al-Quds ke Urshalim ke dekat Masjidil Aqsa ribut padahal sebenarnya Israel itu sudah menetapkan ibu kota mereka Al-Quds 948 Cuma eksekusinya yang belum Mereka menunggu Kapan bisa dilakukan Sekarang udah pindah belum? Jamaah, antum dengar suara anak nggak? Anak takut nggak terdengar. Masya Allah. Nah, hmm. Nggak ada yang pakai kabel. Hah? Make imam tadi bagus sudah. cek dulu. Ini mungkin karena masjidnya terlalu bagus. Ana dari tadi lihat, masya Allah, berapa duit bangun masjid ini. Masak sound sistemnya nggak bisa bagus? cek cek cek juga ini masih sama kayak iya yang tadi ngapa pengen cek cek itu kayaknya lebih masya allah Tadi sholat ikut imam gimana? Ngeliatin imamnya. Jangan rahimakumullah. Ibu-ibu dengar. kota Israel udah pindah belum? Kedutaan Amerika udah dipindah belum? Berarti udah pindah ya ma. Gimana? Atau dibohongin tuh sama media. Ibu kotanya belum pindah, kedutaan Amerika udah pindah. Proses berjalan. Kenapa itu terjadi? Karena kita ini. Gak ada nilainya kita di mata mereka. Anak akan ceritakan kepada Anda sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana kejayaan umat Islam dan terhormatnya mereka pada masa lalu. Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikh Al-Muluk wal Umam beliau menceritakan sebuah peristiwa yang isinya full kehormatan buat umat Islam. Padahal jumlah umat Islam sedikit. Dan kehormatan ini nampak pada waktu perang Yarmouk. Imam Al-Tabari mengatakan lama nazalat junudul muslimin al-Yarmuk ketika pasukan umat Islam sampai ke Yarmuk singgah di Yarmuk ba'atha ilaihimul muslimun inna nuridu kalama amirikum wa mulaqatihi fad'una na'tihi wa nukallimuh ini umat Islam kirim surat kepada pasukan Romawi mengatakan kita ingin ketemu sama panglima kalian. Kita ingin ngobrol. Ada yang perlu kita bicara. Kita yang akan datang. Disampaikan dan terjadi kesepakatan pertemuan. Fa'atahu Abu Ubaidah wa Yazid ibn Abi Sufyan ke Rasul. Datang nih panglima perang Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan sebagai utusan. Di situ ada sahabat yang lainnya Al Harith bin Hisham, Dirar bin Al Azwar, Abu Jandan, Ibn Suhail radhiyallahu anhum. Berangkat menjumpai Rustu Afwan Herakl bukan Rustum. Rustum itu paling panglimanya Persia. Sampai ke sana dilihat tenda-tenda besar. Dengan segala kemewahan dan keindahannya, mereka ingin menunjukkan kemewahan mereka, kekuatan mereka, kepandaian mereka. Datang Sampai ke sana Utusan ini nggak mau masuk ke tenda. Tendanya terbuat dari sutra. Karpetnya terbuat dari sutra. Kata dia, la nastah kata mereka la nastahillul harir. Enggak. Haram yang namanya sutra buat kita. Engkau yang keluar dari tendamu. Bayangkan jumlah pasukan umat Islam pada waktu itu 50 ribu pasukan Romawi 200 ribu. Nggak ada perasaan takut. Yang antara kalian yang keluar, nggak bisa kita nggak boleh masuk. Ya sudah, jumpa di luar, keluar dari tenda yang terbuat dari sutra. Karpetnya dipasang di padang pasir. Ayo duduk. Kalau alam aqul lakum hadha awal zul ketika keluar Herakl mengatakan kepada menteri-menterinya pejabat-pejabatnya mengatakan bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian ini kehinaan pertama kita kita nurut sama orang-orang Islam itu. Kok bisa ini terjadi kata dia? Amma Syam fala Syam. Ntar lagi ini hilang negeri Syam. Itu Herakl udah tahu akan hilang negeri Syam. Karena nampak kehinaan mereka di hadapan umat Islam yang jumlah mereka lebih sedikit. Tapi Romawi bisa nurut sama umat Islam. Wa wailul lirum minal mauludil masy'um. Kata Herakl abis kita nih. Celaka buat Romawi dari kelahiran yang penuh dengan kesengsaraan. Akhirnya ketika keluar mereka itu pasang karpet dari sutra juga. Apa kata Abu Ubaidah dan Yazid Wala najlis ala hadi. Nah, kita nggak boleh duduk di atas sutra. Mana air duduk di mana aja lah. Di tanah di mana. Itu Romawi ikut di mana. Innal izzata lillah. Ini kehormatan yang Allah berikan. Tapi tatkala umat Islam meninggalkan agamanya, jauh dari syariatnya, mereka akhirnya duduk di tempat yang musuh mau. Kita yang akhirnya diatur. Karena kita benar-benar nggak punya kehormatan dalam pandangan mereka. Orang-orang munafikin sempat mengatakan ucapan yang menghinakan umat Islam. Yaquluna di surat Al-Munafiqun ayat 8. Orang-orang munafikin mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adal. Kalau kita sampai Madinah nih yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Yakni yang mulia orang-orang munafik akan mengeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan walillahil izzah wali rasulih walil mu'minin walakinnal Munafiqin la ya'lamun padahal sejatinya yang namanya al-izzah kehormatan penghargaan kejayaan itu milik Allah itu milik rasulnya dan milik orang-orang yang beriman tapi kebanyakan orang-orang munafik nggak tahu. Sampai informasi ini kepada Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia dengar yang mengatakan itu bapak. Yang mengaku ini Rasul Munafikin. Pentolannya orang munafik di Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Akhirnya anak berhenti di pintu gerbang Dia tunggu bapak. Anaknya Abdullah bin Abdullah ini orang yang soleh. Sahabat Nabi yang setia kepada Nabi alaihissalam. Ditunggu bapaknya. Kata anaknya ketika bapaknya datang, "Ayah, jangan masuk tuh Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan engkau masuk. Subhanallah. Dia ingin menjelaskan kepada ayahnya yang mulia itu nabi bukan engkau wahai ayah. Pernah informasi sampai kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya nabi ingin membunuh ayahnya. Pentolan orang munafik. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Kalau engkau ingin membunuh ayahku, biar aku yang bunuh ayahku. Jangan orang lain. Aku takut kalau nanti yang bunuh orang lain. Aku dendam sama yang bunuh ayah. Lalu aku membunuh dia. Jangan Nabi, biarkan aku. Apa kata Nabi SAW? La, nggak ada keinginan untuk membunuh ayahmu, nggak ada. Kita akan berbuat baik sama dia kita akan menghargai dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Allah memberikan kejayaan kepada umat Islam dulu ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Ketika mereka berjuang dengan segala yang mereka miliki Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana perjuangan dia bersama Nabi alaihi salatu wasallam demi menegakkan agama Allah ini. Dia mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Gaza. Kita pernah pergi bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin Bainana ba'ir. Jumlah kita cuma enam orang yang mau perang. Enam orang, satu ekor onta. Kita gantian tuh naik onta. Fanuqibat abdamana wa nuqibat qadam, Kaki kita ini luka-luka semuanya. Lobang-lobang kaki kita. Wasaqatat adfari Sampai yang namanya kuku di kakiku itu terlepas. Kaki dibungkus dengan kain. Itu Nabi SAW seperti itu jemaah. Kita sekarang Wallah hidup dengan segala kemewahan Kenyamanan Hingga lupa dengan perjuangan yang seharusnya Dilakukan oleh setiap muslim Untuk agama Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikumul umam Hampir-hampir umam itu umat-umat itu mengeroyok kalian kama al akalatu ila qas'atiha Sebagaimana orang yang mau makan bersama itu saling memanggil. Ayo, ayo ikut bagian anak. Ayo sini makan. Ayo sini makan. Qala qailun. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah kita dikeroyok? Kita dibantai? Itu karena jumlah kita sedikit wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena secara akal nggak mungkin seribu orang dikeroyok lima puluh orang. Nggak mungkin antum lima orang dikeroyok dua orang. Lima orang kelihatan luka-luka benjol semuanya. Antum dari mana? Kita dikeroyok. Berapa orang yang ada kalian? Dua. Nah, gimana? dikeroyok sama dua orang. Maka sahabat ini bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit pada waktu itu? Sehingga kita dikeroyok. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum yauma idzin katsir." Tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak. Mayoritas muslim Banyak jumlah kalian Enggak sedikit kalian dikeroyok ya. Walakinnakum Ghutha'un ka ghutha'is sayyid Tapi kalian seperti bui Yang dibawa oleh banjir Antum pernah melihat Kalau ada banjir Biasanya ada bui Di tempat pusaran-pusaran tertentu yang dibawa oleh air. Di bawahnya arus keras, di atasnya ada buih yang ikut kemana arus itu pergi. Allah min suduri aduikumul mahabata Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Kalau dulu 200 ribu takut sama 50 ribu. Antum coba lihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyebarkan agama Allah ini. 300 lawan 1000 perang Badar. Yang menang 1000 apa 300? 300. Perang Uhud 700 lawan 3000. Mana yang menang? Mana yang menang jemaah? Ya, imbang. Benar imbang. 70 yang mati dari sahabat pada waktu itu. 70 yang tewas dari para sahabat. Awalnya menang. Tapi ada satu kesalahan mereka buat. Bukan karena jumlahnya sedikit mereka kalah, bukan. Karena mereka tidak taat dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Perang Hondak, perang Parit, 3000 lawan 10000. Yang 10000 pulang kampung kalah. Perang Qadisiyah. Ketika melawan Persia, kalau Yarmuk melawan Romawi, Qadisiyah melawan Persia, 30.000 melawan 120.000. Itu pasukan musuh ketakutan jemaah melihat umat Islam. Mereka sampai bingung, kalian ini kok bisa kayak gini? Awalnya kehidupan kalian, kalian makan bangkai, dikasih duit, suka, dikasih baju, terima kasih. Ada apa kalian sekarang mau masuk ke negeri kita? Mereka ceritakan, kita ingin menyampaikan la ilaha illallah. Kita dulu nyembah berhala, kita dulu nyembah patung, makan bangkai, yang kuat makan yang lemah. Kita melakukan kemaksiatan, zina, macam-macam. Kita putuskan silaturahim. Kemudian datang Nabi yang mengajarkan kepada kita bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang lain menghormati tamu, menjaga silaturahim, Itu musuh takut sama umat Islam. Tapi kata Nabi Alaihissalam, rasa takut musuh kepada umat Islam akan dicabut. Mereka nggak takut lagi. Wala fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan kepada hati kalian al ada penyakit akan diberikan kepada kalian. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn? Apa yang dimaksud dengan wahn? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Rawahu Abu Dawud. Dan hadis ini sahih. Inilah kehinaan yang kita lihat. Jumlahnya banyak, tapi nggak berkualitas. Nggak ditakuti sama orang-orang yang sejatinya memusuhi Islam. Ahibati fillah. Sebagian orang hidup hanya untuk cari makan. Umat Islam kerjanya hanya untuk memenuhi perut Syahwat perutnya dan yang di bawah perutnya. Sampai mereka kalau ditanya kalian nih apa yang ditunggu? Ya nunggu mati. Makan, bersenang-senang dan kita nunggu kematian. Seperti hewan ternak Kerjanya hanya kuliner. Antum lihat, sebagian orang itu berpindah dari satu resto ke resto lain. Kalau berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya, alhamdulillah Cari makanan sana, cari makanan sini. Kerjanya jalan-jalan, cinta dunia dan takut mati ini yang membuat kita hina. Ketidakpedulian dengan agama. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang menjadi panglima perang ketika Qadisiyah Umar bin Khattab kirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena mereka selalu minta tambahan pasukan, tambahin pasukan, bantu kita dengan tambahan pasukan. Maka disebutkan Umar kirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innama yaghlibul muslimuna aduwahum bitaqwahum Allah." Kalian tahu Allah memenangkan umat Islam atas musuh-musuhnya bukan karena jumlahnya, bukan karena persenjataan mereka, bukan karena keilmuan mereka tapi bitaqwahumullah. Karena ketakwaan umat Islam kepada Allah wa ma'siyati aduwihim lahu dan maksiat musuhnya kepada Allah. Allah jadi bantuin umat Islam karena mereka bertakwa. Musuhnya melakukan kemaksiatan. Fa idza stawaina nahnu wa hum fil ma'siyah. Kalau kita sama dalam kemaksiatan dengan mereka, Sebanding kemaksiatan kita dengan kemaksiatan mereka, ya jelas kalah kita. Karena lahumul fadl alaina fil quwwah. Mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Karena sejatinya jumlah mereka lebih besar, persenjataan mereka lebih lengkap. Jemaah, Allah mengatakan iyan surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah memenangkan kalian, siapa yang bakal ngalahkan kalian? Nggak ada wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih kalau Allah meninggalkan kalian karena kemaksiatan kalian mau minta tolong sama siapa kalian wallahi kita sedih ketika saudara-saudara kita yang ada di Rohingya dibantai, dibunuh dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Hanya bisa teriak-teriak. Kenapa pertolongan Allah tidak turun? Karena kita tidak pantas mendapatkan pertolongan Allah. Gara-gara banyaknya kemaksiatan kita. Allah udah janji. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah dengan menegakkan agamanya di diri kita, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan bantu kalian. Jangan minta tolong sama mereka yang sebenarnya musuh kita. Minta tolong sama Allah, perbaiki diri kita. Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh. Dia pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengatakan anahliku wa fina salihun. Mungkinkah kita akan binasa? Kita akan hancur padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Terus gimana tuh orang-orang soleh banyak? Iya. Kalian akan binasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di tengah-tengah kalian banyak orang soleh, idza kathural khabath. Kalau kemaksiatan merajalela dibiarkan. Jangan dipikir antum aman. Alhamdulillah Ustaz, anak jauh dari kemaksiatan. Tapi di mana-mana kemaksiatan merajalela didiamkan. Jangan merasa aman jamaah. Karena Nabi Alaihissalam sudah menjelaskan kepada kita. Ketika kesyirikan merajalela, kemaksiatan merajalela, homoseksual dibiarkan, perzinaan dibiarkan, Lalu antum mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana jauh dari itu semua. Antum jauh. Tapi mereka dekat sama antum. Tiati azab Allah turun. Ketika sebuah negeri diazab bukan berarti semuanya melakukan kemaksiatan jemaah. Banyak masjid di sana Ustaz. Banyak orang-orang soleh Gimana kalau disebutkan negeri ini negeri maksiat? Nggak perlu semuanya berbuat maksiat. Kemudian dihancurkan sama Allah. Allah mengatakan di surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab yang turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. tidak hanya menimpa pelaku kezoliman saja, umum semuanya dapat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah kalian sesungguhnya Allah itu azabnya, sanksinya sangat berat sekali. Ketika terjadi bencana alam yang besar, bayi terdampak. Apakah bayi punya dosa? terkena banjir, tsunami, atau gempa, bayi-bayi kena. Allah ingatkan. Gak harus semuanya berbuat dosa lalu Allah azab. Tapi ketika merajalela kemaksiatan lalu dibiarkan. Azab itu umum. Nanti mereka akan dihisap semuanya sama Allah jel-jel dan akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ketika tsunami terjadi di berbagai negeri. Itu semuanya kena Perempuan yang nggak tahu apa-apa, mungkin dia yang ahli ibadah, bahkan dia kerjanya berzikir, beristighfar, ikut terseret oleh tsunami, ikut mati, keluarganya ikut mati. Memang Allah mengatakan jalla jalalu hati-hati, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khasah. Ahibati fillah Umat Islam sibuk sama apa kita lihat sekarang Sibuk dengan dirinya Anak Yang penting saya Sibuk berebut jabatan Yang mau jadi pejabat Sibuk berebut harta Yang cari harta maka yang kita bisa melihat jamaah bagaimana di kota Malang itu korupsi massal. Apakah itu hanya terjadi di kota Malang? Atau di tempat lain juga terjadi? Itu gambaran wakil rakyat. Bagaimana dengan rakyatnya? Yang antum pilih itu kayak gitu. Menakutkan sekali. sibuk dengan syahwatnya. Tempat-tempat hiburan semakin banyak di mana-mana. Sampai anak berpikir kadang-kala ketika melihat ada karaoke keluarga. Aji. Kalau mau sama keluarga ke masjid lah. Disediakan tempat. Nafsunya yang dicari. Kita tahu Andalusia, Spanyol, yang sekarang mungkin hanya kenal dengan Real Madrid. Antum tahu sama Real Madrid siapa? Apa stadion yang besar di sana? Bar Barnabu. Anak sempat sampai ke sana. Ana lihat Anak Ana masuk ke istana Al-Hamra yang dibangun oleh dinasti Umayyah. Allahu Akbar. Indah. Dan sampai saat ini Anda melihat bangunan-bangunan yang indah yang baru-baru Masjid Nabawi yang begitu indahnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan al Delapan ratus tahun umat Islam pernah ada di Spanyol dan Portugal Kemana umat Islam sekarang? Ingat, tidak ada jaminan Islam akan tetap ada di Indonesia. Nggak ada yang jamin itu. Nah, ada jaminan Islam akan tetap ada sampai hari kiamat. Tapi bukan di negeri kita. Di Spanyol masjid-masjid jadi gereja semua. Jadi museum. 800 tahun. Padahal di sana tuh yang mengeluarkan ulama-ulama besar yang kelasnya nggak ada di Indonesia. Sekelas Ibnu Hazm al Andalus, Sekelas Al-Qurtubi yang tafsirnya sampai sekarang itu dibaca oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ketika anak berangkat lewat jembatan Nama jembatan itu Afras apa gitu Kata supir bisnya mengatakan Muslim, Muslim Kata dia Muslim Kita nggak bisa bahasa Spanyol Dia nggak bisa bahasa Inggris Anda juga nggak bisa bahasa Inggris Dia cuma bilang Muslim, Muslim Ada nama besar Nama jembatan itu Ana searching langsung Tanya sama Mbah Google Oh betul Hanya tinggal nama Anak sholat di masjid yang dibangun oleh kedutaan-kedutaan negara-negara Timur Tengah. Anak tanya, berapa jumlah umat Islam di sini? Ya lumayan, tapi pendatang. Kalau orang Spanyolnya, wallah, bisa dihitung. Ada kampung di sana namanya Kampung Bazin. Kita ngomong yuk kita saat subuh di sana. Ini kita di negeri kafir nih kita berangkat cari sholat subuh di masjid. Berangkat kita naik mobil. Sama rombongan mau sholat subuh di sana. Masjidnya tutup. Kita ya Allah dingin ya Allah. Akhirnya kita sholat balik ke hotel. Sholat Jumat, anak sholat Jumat ada masjid kecil musola jemaah. Mungkin luasnya 4 kali 5. Anak melihat ya Allah begitu hinanya. Padahal di sanalah kejayaan Islam pernah mewarnai Eropa, menerangi bumi mereka. Dulu orang-orang Nasoro itu bangga pakai gamis, bangga sekali ketika sekolah di negeri Islam. Karena mereka pulang kelihatan gayanya gaya orang-orang modern waktu itu. Dulu sekarang umat Islam lebih bangga pakai baju-baju mereka. Dulu kita waktu SD jamaah, kalau celana kita sobek, kita malu mau pakai. Datang, mak, jahit dulu mak, harus sekolah. Sekarang umat Islam pakai celana robek-robek, bangga. Anak kadang-kadang kepingin datang kasih jarum sama dia. Eh, dijahit dulu lah, sobek. Bangga. Kiblatnya ke sono mereka. Bui seperti bui. Kemana disetir berangkat dia jemaah. Sebelum runtuhnya Andalusia. Sejarawan mengatakan bagaimana kondisi umat Islam pada waktu itu di Andalusia. pada 800 tahun Islam masuk Andalusia itu tahun 92 Hijriah. 81 tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah sampai Eropa, belum sampai Indonesia. Udah sampai ke Eropa. Tapi setelah 800 tahun 890-an hilang tidak berbekas Diceritakan bagaimana kondisi umat Islam pada waktu itu. Innama himmatu ahadihim ka'sun yashrabuha wa qainatun yasma'uha wa lahun yaqta'u bihi ayyama. Kerjaan umat Islam pada waktu itu ya ya bukan semuanya tentunya. Enggak. Ambisi mereka segelas wine, segelas homer yang dia minum dengan bijuan wanita yang goyang dan menyanyi dan permainan-permainan yang untuk menghabiskan masa hidupnya. Itu yang terjadi di Andalusia. Muslim mereka. Ibnul Arabi Al-Maliki Dia mensifati umat Islam Di pertengahan abad ke-6 Hijriah Di sana tuh Faghalabatil dzunub. Dosa itu sudah merajalela. Wasyaqiyat bil ma'asil qulub. Hati sudah sengsara dengan kemaksiatan. Wasara kullu ahadin minan nas sa'laban ya'wi ila juhri. Setiap orang dari manusia itu seperti sa'lab. Sa'lab itu Ada yang tahu saklab jemaah? Binatang yang yang sekarang ada kopinya, luak. Luak. Yang kerjaannya makan sembunyi, makan sembunyi. Wa in ra'al makidah bijarihi. Walaupun melihat ada kezaliman di tetangganya, dia enggak urusan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyebutkan ini udah dekat nih. Dia hidup sebelum runtuhnya Andalusia. Tapi udah deket, udah kelihatan nih bakal runtuh nih. Hilang Islam dari sana. Ahibati billah. Jadi apa penyebabnya? Hubbud dunia. Cinta dunia dan takut mati. Di masa Nabi alaihissalam, para sahabat hidup dalam kemiskinan. Pernah suatu hari Abu Ubaidah Amir bin Jarrah berangkat ke Bahrain. Dari Bahrain dia bawa duit, bawa harta yang dibawa dari sana dibawa ke Madinah. Sampai Madinah, berita uang yang datang ini tersebar di kalangan para sahabat. Masuk waktu sholat subuh. Nabi sholat subuh Diam Nabi SAW. Berpikir apa? Sahabat-sahabat Ansor datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nabi tersenyum. Beliau mengatakan, Adunukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bisyai' Aku kira kalian dengar nih Abu Ubaidah bawa sesuatu. Kalau ajal ya Rasul. Iya ya Rasul sallallahu Pantas mereka seperti itu jemaah. Sebagian di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya punya kain sarung. Atasannya nggak ada. Salat itu hanya pakai sarung. Sebagian sarungnya itu hampir tidak menutupi lutut. Kalau sujud dipegangin supaya tidak kelihatan dari belakang. Seperti itu hidupnya para sahabat Nabi. Sehingga kalau antum melihat ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair kafannya nggak cukup untuk nutup badannya semuanya. Kafannya itu kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Nggak punya. Mungkin antum berpikir, sahabat yang lain kok nggak bagi-bagi Ustaz ya? Kan mereka mungkin banyak bajunya. Sama kehidupan mereka. Susah semuanya. Oleh karena itu tatkala ada harta yang datang, ya mereka ingin memperbaiki ekonomi mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan fa'abshiru wa amilu ma yasurruku. Kalian gembiralah. Kalian optimislah dengan apa yang berbahagia menggembirakan kalian nantinya. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak takut aku. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat Rahul Bukhari wa Muslim Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian Itu yang aku takutkan Kemudian kalian akan bersaing mengumpulkan dunia Wallahi jamaah subhanallah Sekarang anda melihat Duit itu nggak ada harganya Kadangkala duit 200 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah. Disapu sama orang. Kita dulu, Masya Allah. Duit itu berharga sekali. Baju. Allahu Akbar. Anda masih ingat di pesantren. Pulang itu Anda dikasih duit sama ibu anak untuk beli celana. Ana beli di pasar celana bekas. Ya. Ana ke sana cari celana bekas. Susah dulu itu zaman. Sekarang semuanya baru-baru dipakai. Nabi SAW mengatakan demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan kalau dibuka dunia buat kalian. Kalian berlomba-lomba mengumpulkannya. Kalau kita lihat nih persaingan untuk dunia yang terjadi. Bersaing untuk jadi caleg, bersaing untuk jadi bupati, bersaing untuk jadi gubernur, rebutan untuk jadi presiden. Uh, sibuk semuanya. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ketika yang jadi ambisi dunia. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Ana baru tadi baca ucapan Ibnul Qayyim ini. Di kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan. Walladhi syahadnahu nahnu. Dia hidup di abad ke-8 Hijri. Dia mengatakan dan yang kami lihat yang kami perhatikan wa arafnahu bitajarub dan kami mengetahuinya dari pengalaman annahu ingat nih ucapan Ibnu Qayyim annahu ma zaharatil ma'azif wa alatul lahwi fi qaumin wa fashat fihim wa washtaghalu biha illa sallatallahu alaihimul aduwa wa gulu bil qahdi wal jadbi wa wulati Tidaklah kata beliau alat-alat musik itu nampak di satu kaum tersebar di mana-mana di negeri itu. Tempat-tempat hiburan, masya Allah. Dan mereka sibuk dengan acara-acara musik. Antum bisa lihat sekarang jemaah konser-konser musik. Dari maghrib sampai tengah malam, lewat tengah malam. Kira-kira sholat maghrib mereka, sholat isya mereka, sholat subuh mereka. Coba kita bertanya, Ibnu Qayyim menyuruh kita untuk berpikir, manfaat duniawinya apa? Membuat negeri semakin jaya. Itu saat orang pulang nonton musik jam 2, itu pagi kerjanya semangat, bisa. Jadi kinerjanya, dedikasinya semakin tinggi kerjanya. Nggak ada. Yang ada tidur di tempat kerjanya. Dunia nggak ada gunanya, apalagi akhirat. Kecuali ada orang, alhamdulillah, sejak nonton dangdut, sholat malam semakin kenceng, Ustaz. Nggak ada jemaah. Maksiat yang tambah banyak. Anak punya paman cerita. Iya, dia cerita masa lalu dia. Dulu orkes macam-macam itu kata dia. Itu ada yang nyanyi lagu salah seorang masalah miras. Miras, miras kita itu yang dibawa joget mabuk semua Ini lagunya miras kata dia. Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah tersebar di satu kaum karena mereka sudah hidup jamaah ambisinya cuma dunia hiburan hiburan hiburan hiburan tadi kita bicarakan nggak bermanfaat buat negerinya nggak bermanfaat buat agama, tontonan-tontonan yang ada apa manfaatnya buat negeri kita Maka apabila itu tersebar Melainkan Allah akan menjadikan musuh menguasai mereka Jadi kalau antum berpikir Kenapa sebuah negeri Diintervensi oleh asing Diatur oleh asing Mungkin sebagian kita mengatakan Oh mungkin pemerintahnya kurang tegas Nih Ibnu Qayyim menyebutkan Karena kemaksiatan merajalela Memang rakyatnya yang sudah hidup hanya hiburan dan hiburan biduan Allahu Akbar di kampung-kampung jamaah. Kadangkala orang pulang haji atau orang mengadakan pesta pernikahan yang diundang tuh orkes yang pakaiannya nggak isbal nggak isbal mereka bahkan di atas lutut. Berjoget. Yang nonton anak-anak. Anak-anak nonton. Dan mereka merasa nggak ada masalah. Kemana ulamanya? Kemana ustadznya? Kemana tuan gurunya? Ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika ditanya, anahliku wa fina salihun, apakah mungkin Allah akan mengadab kita? Sedangkan di tengah kita banyak orang-orang soleh. nam iya kata Nabi. kasur kathural khabar. Kalau kekejian itu merajalela dan dianggap biasa jamaah. Dosa itu semakin besar ketika dianggap biasa. Itu joget ria ama biduannya. Pernah di kampung kita, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Di kampung kita ada acara tertentu. Mungkin acara 17 Agustus waktu itu. Di kampung. Tapi Alhamdulillah sekarang orang kampung sudah tobat semua Jadi mereka mengadakan pentas yang diundang penyanyi ular. Bencong lagi. Anak waktu di pesantren Ya Allah Orang Dan mereka datang Artinya tokoh agamanya biasa gitu loh Gak ada masalah Ini hiburan lah Sekali-kali lah Ya dia gak mengatakan seperti itu Cuma itu yang terjadi di banyak masyarakat Tapi Alhamdulillah Masih ada kebaikan di umat ini masih ada ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad yang berusaha untuk memperbaiki. Dan semoga Allah mengampuni. Mereka akan dikuasai oleh musuhnya. Mereka akan dicoba dengan kekeringan, paceklik. Dan yang sesuatu hal yang penting. Yang disebutkan Ibnu Qayyim. Wawulatis dan penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah yang buruk dan jahat. Itu azab dari Allah ternyata. Wal aqil dan orang yang berakal kata Ibnu Qayyim yata'ammalu al alam wa yanzur. Orang yang berakal itu akan memperhatikan kondisi dunia. Di sana apa yang terjadi? Di sana apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Dia berpikir, jangan sampai terjadi di tempat dia. Terus solusinya apa? Untuk menghilangkan cinta dunia dan takut mati. Khalid Ibn Walid ketika berjumpa dengan panglima Persia Khalid kirim surat tulis surat untuk siapa? Untuk Hormuz. Panglima pada waktu perang itu. Terkenal ini orang sombong pemimpinnya benci sama Islam. Apa yang ada dalam suratnya Khalid? Amma ba'd. Fa aslim taslam. Masuklah engkau Islam kau akan selamat. Wa'taqid li nafsika au i'taqid li nafsika wa li qaumika Atau kalau enggak sudah kau masuk dalam kekuasaan kita wa akil bil jizya, kau tinggal bayar setoran kepada kita ini satu keagungan dan kejayaan masalah bayar jizya. wa illa kalau engkau masuk Islam enggak mau bayar jizya enggak mau wa illa fala talumanna illa nafsak jangan mencela kecuali dirimu sendiri Walaqad ji'tuka aku ni sekarang bawa pasukan kata Khalid bin Walid jumlahnya sedikit Enggak seperti pasukannya Persia. Walaqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Aku bawa satu kaum, satu pasukan yang mereka cinta kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada dunia. Kita bawa pasukan yang maunya mati. Bukan mau hidup. Dan betul, Persia itu hancur. Habis Persia. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala Karena kualitas sahabatnya berbeda. Mereka cinta dengan akhirat mereka. Ambisi mereka akhirat, bukan dunia. Zaid ibn Dathina. Sahabat Nabi yang dibunuh di Mekah Sahabat Nabi ini ditangkap oleh orang-orang musyrikin oleh orang-orang Mekah ditangkap dan mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, Abu Sufyan bertanya, mau dipenggal kepalanya di depan halayak ramai di Mekah. Abu Sufyan bertanya, "Anshudukallah ya Zaid." Aku minta engkau jujur dengan nama Allah aku minta. Atuhibbu أن محمدا عندنا الآن في nadribu نضرب wa وأنك في أهلك Engkau mau enggak yang menjadi penggantimu sekarang untuk dipenggal ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau sekarang ada di rumah. Ini tanya tentang cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikanmu di posisimu dan engkau di keluargamu sekarang? Apa kata Zaid? Wallahi aku anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'dhi. Demi Allah, aku ni enggak ingin sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di tempat dia sekarang dan dia tersakiti dengan duri. Aku enggak ingin dia tersakiti dengan duri sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jalisun fi ahli. Dan aku duduk di rumahku. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ma yuhibbu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Aku enggak pernah melihat suatu kaum yang mereka mencintai satu orang seperti kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh yang membuat Islam jadi jaya mereka. Mereka siap mengorbankan apa yang mereka miliki. Di surah Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu Tiga ayat sebelum ini ya ayyuhalladzina amanu Al-Maidah ayat 51 yang sempat ribut itu tiga ayat sebelum ini. Di ayat 54 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an Siapa di antara kalian yang mau murtad yang mau keluar dari agamanya Allah nggak peduli fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah Allah akan mendatangkan generasi yang berbeda. Mendatangkan kaum yang cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Azillatin alal mu'minin. Mereka penuh kerendahan terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin alal kafirin. Mereka penuh dengan kejayaan kehormatan terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata lain. Dan mereka enggak takut dengan celaan orang yang mau mencela mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Itu karunia dari Allah. Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Antum jadilah generasi itu tuh. Jadilah generasi yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Jalla Jalal. Sehingga agama kita tidak hina, negeri kita aman, damai dan tenteram. Kita jaga negeri kita jemaah. Kita jaga NKRI ini dengan tidak melakukan kemaksiatan. Dengan tidak membiarkan kemungkaran. Kita perlu berdakwah menyelamatkan negeri ini dari azab Allah Jalla Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa rabitum biz-zara' wa al jihad sallallahu alaikum dhullan لا ينزعه حتى tarji'u ila دينكم. Apabila sistem jual beli kalian ina, riba. Riba tapi terselubung. Biasanya di negeri yang mayoritas muslim dan muslim paham agama, mereka melakukan riba nggak terang-terangan takut. Maka riba mereka terselubung. Apabila sistem jual beli kalian riba. Dan kalian sibuk dengan ekor sapi kalian. Sibuk dengan kebun-kebun kalian. Yakni berada di zona aman dengan kedudukannya. Di zona aman dengan hartanya. Dia merasa sudah nyaman dengan posisi dia. Sudah nyaman dengan kedudukan dia. Dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uh. Kehinaan yang enggak bakal dicabut sama Allah. Kalau kalian sudah sibuk sama dunia kalian. Sampai kapan kita akan terus hina? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi solusinya cuma satu. Kembali kepada agama Islam ini jamaah. Kita ini kebanyakan Islam keturunan. Alhamdulillah bapak kita Islam. Ibu kita Islam. Keluarga kita Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita juga perlu membenarkan Islam kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah masuklah ke dalam agama Islam seutuhnya bukan hanya pecinya yang Islam jenggotnya yang Islam penampilannya yang Islam perdagangannya nggak Islam rumahnya nggak Islami Pekerjaannya nggak islami Semuanya jadi Islam Maka kita dituntut untuk belajar Dan Alhamdulillah Kita melihat umat Islam Mulai bersemangat untuk belajar Islam yang benar Tapi musuh-musuh Islam nggak akan tinggal diam Mereka ingin terus memalingkan tuduhan-tuduhan. Anak pernah dibatalkan kajian anak. Khutbah Jumat nggak boleh. Khutbah Jumat nggak boleh. Akhirnya negosiasi ini, Panitia, udah kalau gitu nggak usah tapi nggak perlu khutbah Jumat, tapi sholat Jumat, sholat Jumat juga nggak boleh. Ini polisinya yang ngatakan, nggak, harus keluar dari kota ini. Allah Khutbah nikah. Mau khutbah nikah. Pernikahan. Undangan. Cuma mau khutbah nikah. Kira-kira isinya khutbah nikah apa coba? Isinya tentang pernikahan. Nggak boleh. Aja usaha-usaha itu. Tapi kita terus bersabar. Ikutin jalannya Nabi SAW. Nabi bukan hanya dibatalkan kajiannya. Dilemparin batu Nabi SAW. Berdarah-darah Rasul SAW. Patah giginya. Itu baju besi masuk ke pipi Nabi SAW. Demi menegakkan agama Allah. Jadi kalau dalam rangka kepada Islam yang benar Jalannya penuh onak dan duri. Penuh gangguan antum dicaci, dimaki. Tetap jalannya lurus. Jangan pernah noleh ke belakang. Jalan terus ke depan, jangan pernah mundur. Walaupun lambat jalan kita, tapi pasti. Tuntutlah ilmu. Pelajari Islam yang benar. Yang berasal dari Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi bakal hilang tuh kehinaan jamaah. Kita ini sekarang lagi ngumpulin donasi buat Lombok. Sebagian cinta sama sama fulusi. Wallahi sahabat-sahabat Nabi pada waktu perang Tabuk perempuan-perempuan banyak perempuan gak pegang duit masa itu. Mungkin dikasih suaminya, dibeliin gelang, dibeliin kalung. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perlu harta untuk persiapan perang Tabuk, itu perempuan-perempuan buka gelangnya, buka kalungnya, cincinnya dilemparkan berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada dunia ini. Tumbuhkan keyakinan bahwa dunia ini cepat atau lambat akan hilang. Bukan hanya kita. Nih, kota ini akan hilang. Jakarta akan hilang. Indonesia tidak akan lagi ada. Yang ada hanya tanah rata. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu وقال الإنسان ما لها Kenapa kayak gini nih? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah wahyukan kepada bumi ini untuk goncang, untuk mengeluarkan isi perutnya, semuanya keluar. Maka persiapkan untuk menghadapi Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang bisa engkau berikan kepada negeri ini berikan. Apa yang bisa engkau berikan kepada agama ini berikan. Jangan tanya apa yang diberikan negeriku kepadaku. Tapi tanya apa yang kau berikan kepada negeri ini. Jaga negeri ini. Jangan sampai azab Allah turun. Hada wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم kita masuk ke sesi tanya jawab Anak izin minum dulu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bulan lalu Saya sudah mengkhidbah seorang perempuan. Nih, kalau enggak harta, tahta, wanita. Ini godaannya dunia. Tapi kan menikah syariat, ya masuk agama. Akan tetapi bulan Oktober esok adiknya lebih dulu melakukan acara resepsi pernikahan. Namun dalam tradisi keluarganya tidak boleh melaksanakan pernikahan setahun dua kali. Masya Allah. Jadi korban dia jadi. Pertanyaannya, bagaimana cara anak menjelaskan ke orang tuanya bahwa itu hanya tahayul, bukan tahayul zaman, Benar. Di kampung itu mereka mengatakan nggak boleh melaksanakan nikah setahun dua kali. Kenapa? Duitnya nggak cukup, Ustaz. iya. Jadi bukan masalah tahayul, bukan mereka melihat persiapannya ini fulusnya mafi. Tapi nggak tahu kalau mungkin ada keyakinan macam-macam nggak tahu. Tapi yang anak tanya beberapa teman, iya Ustaz masalahnya kemarin ada mahasiswa kita mau nikah dia sudah melamar dan diterima. Akhirnya mereka meminta pernikahannya disegerakan. Pihak keluarganya nggak bisa. Tahun depan kata dia. Soalnya bulan lalu kita baru menikahkan kakaknya. Jadi bukan masalah tahayul, tapi masalahnya mafi fuluh. Tapi kalau masalah tahayul, antum bilang gini kepada mertua, ginilah butuh berapa duitnya. Ah, ketika itu insya Allah besok bisa nikah antum kalau fulusnya ada. Kalau memang masalahnya masalah fulus, tapi kalau masalah ada keyakinan macam-macam, yang ini perlu digali. Tapi Anda sih nggak pernah tahu sih. Kalau ada keyakinan nggak boleh setahun dua kali karena disebabkan bisa ini bisa itu, wallahu a'lam bishawab. Sedangkan anak tidak mau berlama-lama dari proses khidbah kepernikahan. pernikahan. Atau kalau masalahnya adalah resepsi walimahnya, antum katakan kita nikah, gak usah rame-rame. Berangkat ke KUA resmi sudah. Tapi rame-ramenya tahun depan. Nggak Tapi sudah sah menjadi suami istri. Tapi kadangkala mertua yang kayak gini susah dapat. Tapi antum sabar. Antum sabar. Nah, kita sebagai pribadi rakyat biasa apa yang harus kita lakukan agar azab Allah tidak ditimpakan ke negeri kita ini, ke kota kita. Tadi yang sampai hindari kemaksiatan. Kita itu termasuk menjaga negeri kita menghindari kemaksiatan dan mengingkari kemungkaran. Bisa dengan tangan kita, dengan tangan kita. Nggak bisa dengan lisan kita. Nggak bisa hati kita harus mengingkari. Antum jangan melihat kemaksiatan nggak bisa mengingkari, hatinya suka dengan kemaksiatan itu. Boleh juga kayak gini. Lihat ada perempuan lewat dengan pakaian mini. Antum nggak bisa mengingkari dengan tangan antum. Mau ngomong juga nggak berani. Hati gimana? Diliatin dong perempuan ini. Gimana mengingkari ini? Antum dapat dosa bukan? Hati antum harus mengingkari. Tundukkan pandangan antum. Itu termasuk kita menjaga negeri kita. Tinggalkan riba. Karena penyebab kehinaan itu riba salah satunya. Antum mau menyelamatkan negeri ini, tinggalkan riba. Ustaz, tapi yang lainnya tidak meninggalkan. Di sini perlu dakwah. Antum meninggalkan, kan tadi disampaikan. Banyak orang-orang soleh, mungkin juga azab Allah turun. Iya. Kalau ke Kemaksiatan dibiarkan merajalela. Maka ada tugas kita menyampaikan. Masya Allah jemaah masih ingat kisah seseorang seorang chef di hotel hotel bintang muslim dia dia nggak mau masak yang haram-haram di restoran dia yang pakai homer apa nggak dia masak yang halal datang manajernya Kenapa kamu tidak masak ini? Manajernya muslim. Kata chef ini, saya muslim pak. Dia manajer. Saya muslim. Supaya tahu yang kau juga muslim. Nggak tahu dia. Tapi banyak orang hanya cari makan. Tadi ambisinya cuma cari makan. Nggak peduli dia, yang penting anak dapat fulus. Ini chefnya siap dikeluarkan. Dia mengatakan anak muslim, saya muslim pak. Hadil izzah jemaah. Wallahi ketika saya mengatakan saya muslim. Dengan penuh bangga dia mengatakan anak muslim. Nggak boleh. Ada oh tapi kan gimana kita kan harus toleransi Toleransi asalkan bukan dalam urusan agama kita Urusan dunia kita toleransi. Tapi urusan halal haram kemaksiatan afwan ana muslim. Wah, sebagian muslim kerja di restoran, kerjanya mengantarkan homer. Kerja di kafe-kafe di mana ngantarkan homer. Dia nggak minum homer. Tapi dia termasuk dilaknat karena ngantarkan homer. Sebagian muslim kerjanya mencatat akad riba. Kerjanya enggak Ustaz, anak anak notaris Kerjanya umum. Apa enggak bisa antum pilih yang halal sama yang haram? Bisa. Tapi enggak mau. Oh, jemaah kita sedih, jemaah. Kita sedih saya. Tapi bismillah. Kita tetap optimis. Insyaallah negeri kita dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiikum. katakan pahala yang Allah janjikan. Karena ada yang bilang kalau begitu tidak ikhlas beribadah sama Allah. Dia minta pahala sama siapa? Sama Allah. Yang nyuruh minta siapa? Allah. Yang nawarin siapa? Allah. Maka tidak bertentangan dengan keikhlasan. Tapi ada orang yang beribadah kepada Allah penuh dengan kecintaan kepada Allah. Dia Allah ini maha baik sama aku. Aku nggak minta dikasih sama Allah. Jadi gimana Ustaz kalau beribadah mengharapkan surga? Apa-apa. Doanya Nabi alaihissalatu wassalam apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Waqina azabannar. Antum sedekah ni anak mau nyumbang buat Lombok sepuluh ribu ya Allah gantiin ya Allah tujuh juta ya Allah bismillah. Kan ratus kali lipat. Jangan minta dunia aja. Ini yang berbahaya. Antum minta ketika sedekah ya Allah, aku nggak banyak yang bisa aku bagi, tapi dengan ini semoga Engkau selamatkan aku dari api neraka ya Allah. Taruh tuh 2000. Ketawa cuma 2000. Jangan ketawa cuma. Nabi SAW mengatakan Ittaqin nar walau kita tamrah Selamatkan diri kalian dari api neraka Walaupun dengan setengah butir kurma 2000 dapat berapa kurma? Tergantung Ustaz Ada kurma yang satu lima ribu Ustaz lagi Tapi artinya Antum mengharapkan pahala dari Allah nggak ada masalah, tapi jangan cari dunia aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan istri bila suami bermaksiat dengan perempuan lain? Dosakah bila didiamkan? Dosa. Tugasnya suami istri ini wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tetap maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan rahimallahu rajulan qama minan lail Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam hari fasalla lalu dia salat malam thumma ayqadat ahla kemudian dia bangunin istrinya dek dek bangun dia Fa'in abad kalau istrinya nggak mau dia ambilin air sedikit dia cipratkan. Deh, nama sholat. Ini dirahmatin Allah. Warahim Warahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam hari. Artinya suami istri kadang-kala ada suami yang bangun duluan. Ada yang istrinya bangun duluan. Ini perempuan bangun duluan. Qamat minal lail dia sholat perempuan ini. Lalu dia bangunin suaminya. Bang, bang, Bangun bang Nih tinggal setengah jam subuh bang Witir bang Kalau nggak mau Cipratin air Bang air bang bangun bang Tapi dengan cinta jangan Kalau nggak bisa berantem atau Kalau nggak bikinin kopi Bang Kopinya udah siap bang Kalau sholat malam nggak bangun dia Kopi bangun Ada tuh laki-laki yang kalau main nonton bola bangun Bang, jam 3 bola main. Bismillah. Duh. Bang, sholat malam bang. Aduh, punggung sakit ini. Tuh, cinta dunia dan takut. Maka istri nggak boleh mendiamkan suami yang melakukan kemaksiatan. Ustaz, anak takut nanti diceraikan sama suami anak kalau anak menegur dia. Yang ngasih makan anti itu Allah Jangan takut ditinggal sama suami Tapi takutlah ditinggal sama Allah Jalla jalla Hada wallahu Ana punya warung makan Ana berinfak Bersedekah Suka diam-diam Tanpa sepengetahuan istri karena istri anak agak bakhil Apakah anak berdosa? Jamaah Suami itu Kalau mau bersodakoh, berinfak Itu harus izin istri Ingat Harus izin istri kalau duitnya istri Ya harus antum mana? Duitnya istri warung punyanya istrinya, diambil duit sodako punyanya istrinya warungnya. Tapi kalau itu duitnya dia nggak perlu izin istri. Apa perlu laporan? Dek tadi saya sodako. Ini ada kwitansinya. Kwitansi sodako Nggak ada. Makanya suami ini harus berwibawa. Tapi harus pengasih kepada istrinya Dia tidak semena-mena sama istrinya Dia tunjukkan kepedulian dia sama istrinya Ada suami yang Masya Allah ATM-nya dipegang istrinya Duitnya semua dipegang istrinya Mau berangkat kerja Assalamualaikum Salam. Dek, mau kerja Ngapain? Ya bensin lah, duit bensin Ya seperti itulah teman. Artinya pegang duitnya. Dia berikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Ingat, berbagi kepada istri itu bukan sesuai kebutuhan istri, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Ini fair banget jemaah, masya Allah. Buat istri enak, buat suami enak. Ketika suaminya miskin, baru mulai kerja, biasanya dia itu Gajinya semua dikasih istri. Iya Ustaz, baru 900 soalnya. Nih, harus cukup. Pokoknya makan sebulan harus cukup. Istrinya Masya Allah berpikir bagaimana cukup. Akhirnya suaminya gajinya tambah besar. Jadi 5 juta. Tapi tetap yang dikasih ke istri 900. Nih, harus cukup. Zalim suaminya. Allah mengatakan liun fiqdu sa'atin min sa'ati. Hendalah seorang memberikan nafkah itu apabila dia kaya sesuai dengan kekayaan dia. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma Allah. Yang miskin yang enggak punya ya udah semampu dia. Maka ketika mau sodako dari duit warungnya nggak perlu izin istri. Sudah sodako. Kalau warungnya milik suami. Istri gimana Ustaz? Boleh nggak sodakoh? Boleh sodakoh. Tapi kalau pakai duitnya suami, izin sama suaminya. Ada perempuan yang Masya Allah, duitnya sendiri dikumpulin. Kalau sodakoh, ambil duitnya suami. Sodakoh, pahalanya biar besar suami anak. Dia nggak pernah sodakoh bagi duit sendiri. Ini yang bermasalah. Jangan. Anak kok mulai panas ya ma. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Ana mempunyai sekolah sunnah baru berdiri di Pamulang. Tetapi anak sama lingkungan dibilang hati-hati anaknya sekolah di situ bisa diajarkan teroris. Bagaimana anak menyikapinya karena anak dan guru guru anak bercadar dan ustadznya baju gamis. Ini loh jamaah. Memang ada yang ditebarkan kebencian dengan simbol-simbol Islam. Ada fobia terhadap yang datang dari Arab. Kalau yang datang dari Barat nggak ada masalah, nggak ada yang ribut. Ngelihat perempuan bercadar hati-hati, teroris. Kalau perempuan bercadar teroris berarti engkau Bagaimana nantinya kalau melihat istri Nabi semuanya pakai cadar? Aisyah bercadar, iya. Sofia bercadar, iya. Ummu Salma bercadar, iya. Terus bagaimana kita menyikapi dengan membuka diri? Mereka melakukan itu karena nggak ngerti, karena nggak paham. Sampai sekarang ini jamaah. Ada seorang anak yang Masya Allah Di Surabaya dia cerita Kalau misalnya dia dari Sumatera sana. Ustaz anak gimana Ustaz Anak sama ibu anak suruh potong jenggot anak Anak pulang pakai jenggot Kata ibu aduh potong jenggotnya potong Akhirnya ribut dia potong Balik ke Surabaya dia panjangin jenggotnya lagi Ibunya takut anaknya memanjangkan jenggotnya lagi Tiap hari diminta kirim foto Sampai seperti itu. Artinya ketakutan ini aliran sesat itu wajar karena memang yang ditampilkan di media ini orang-orang berjenggot yang mungkin memiliki pemahaman yang menyimpang. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjenggot dan menyuruh agar orang berjenggot. Sampai kemarin Anda baca berita di Aceh ada salah satu bupati yang melarang pegawai negeri berjenggot. Kenapa sih musuh banget sama sunnah Nabi SAW? Apa engkau terganggu dengan sunnah itu? Maka kita sabar. Kita nggak paham. Eh jangan kesini terus, biar muter dia. Bikin-bikin jalan. Ah, masya Allah, sekali-kali lewat sini dia. Maka sabar, buka diri, jaga hubungan baik dengan dengan masyarakat yang Pak RT, Pak RW datang ke sana, undang mereka ketika ada acara, silahkan mereka ikut. Dan perempuan-perempuan, anak kasih tahu, kadang-kala perempuan-perempuan ini yang udah ngaji yang pakai cadar, ketika kumpul sama perempuan semua, cadarnya nggak dibuka. Padahal kalau perempuan semua buka cadarnya. Tatkala nggak dibuka kelihatan ini kayaknya cowok ini. Itu cewek semua nggak dibuka. Kemudian yang kedua banyak akhwat-akhwat yang bercadar ini yang terus terang kaku muamalahnya dengan perempuan lain. Seakan-akan ada jarak. Anak punya istri cerita. Suatu hari anak ngantar dia pulang dari rumah orang tua hampir ke warung. Ada warung gudeg, perempuan yang jual. Beli istri anak ngobrol sama dia. Ngobrol macam-macam. Ini penjualnya heran. Baru pertama mbak saya lihat orang cadaran mau ngobrol. Biasanya cuma beli, ini diem Kenapa nggak tanya udah berapa lama jualan di sini mbak, gimana mbak? Jemaah kita nggak akan bisa berbagi harta kita kepada semua orang, tapi kita bisa berbagi dengan semua orang akhlak kita yang baik. Nggak keluar duit, antum tersenyum sama mereka, nggak keluar duit. Makanya ketika kajian ada akhwat datang yang mungkin akhwat itu pakaiannya belum syar'i, tapi udah mau datang, alhamdulillah Terkadang nih yang cadaran, yang pakai kerudung besar, bikin kelompok sendiri. Tahu-tahu mojok di sana. Mojok di sana. Ada perempuan baru datang dilihat dari ujung rambut ke ujung kaki. Ini mau kajian apa mau kondangan nih? Tolong akhlaknya diperbaiki. Maka dengan cara membuka diri kepada masyarakat. Mereka saudara kita jamaah. Ingat innamal mu'minuna ikhwah. Tetangga-tetangga yang muslim saudara kita. Ketika aku punya kelebihan rezeki berbagi dengan mereka. Kita ini ajak kayak gini, Ini sampai sekarang masih belum benar gitu. Anda mau tanya nih. Antum. Nah. Kenal sama yang di sebelah. Coba kenalan. Subhanallah, nggak mau kenalan coba. Masya Allah nih. Coba Assalamualaikum gitu. Ahlan, Masya Allah. Berapa lama duduk berduaan dari tadi? Kasih hadiah buat dua orang kita. Masya Allah. Kirim ke belakang. Masya Allah. Kasih yang besar nggak apa-apa. Kan memang untuk dibagian. Masya Allah. Jangan diulangin lagi. Datang assalamualaikum. Ini ini sebagai percontohan kita aja di majelis ilmu kita tuh apa istilah nggak humble sama orang. Berusaha dari mana mas ini itu tukar nomor HP apa? Kalau mungkin tadi dia ke sini naik ojek pulang pulang bareng anak mas. Antum naik apa? Naik motor juga Bismillah. Akhirnya tambah saudara kita jamaah. Maka mulai dari tempat ini kita perbaikin ta'amul kita, muamalah kita, mas saudara-saudara kita. Sehingga masyarakat di sekitar tidak lagi fobia lihat jenggot. Lihat jenggot, aduh, teroris masuk kampung kita ini. Ntar tim sus datang ini sudah. Bismillah. Apakah ada doa khusus agar Allah Selamatkan dari cinta dunia dan takut mati. Jazakallah khair. Wallahu a'lam Tapi Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada Syaddad bin Aus, sahabat Nabi. Nabi mengatakan kepada Syaddad, "Ya Syaddad bin Aus, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah." Apabila engkau melihat Orang-orang sudah sibuk menimbun emas dan perak. Faknis antaha ula'il kalimat. Engkau kumpulkan nih kalimat-kalimat ini. Dikasih doa sama Nabi SAW. Doa itu berbunyi. Siapa yang tahu doanya syaddad? Nanti kasih hadiah. Kayaknya udah cukup. Kirimkan ke belakang. Nah, Masya Allah. Dikecilin aja Pak, dikecilin. Nah. Doanya Syaddad bin Aus. Jadi kalau melihat orang sibuk cari dunia, baca doanya. Anda baca pertamanya, yang hafal angkat tangan Anda kasih aja. Awalnya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Wal azimata ala rushd Lupa Enggak apa-apa kita kasih aja. Paling enggak dihadap. Wal azimata 'ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب Cari itu doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan. Gak ragu-ragu dalam urusan agama atau urusan dunia. Wal azimata 'ala rusyd dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat di atas petunjuk. banyak di antara kita, Masya Allah, kajian 10 kali, 20 kali. Ilmunya banyak, amalnya dikit. Kenapa nggak diamalin? Ya itu, sah. Belum dapat hidayah. Ah. Belum dapat hidayah. Minta sama Allah. Kayak tadi ini masalah yang ringan banyak yang antum duduk bersebelahan nggak kenal antum. Padahal dari tadi ustadznya lama nggak datang. Antum udah duduk dari tadi. Apa nggak bisa berbagi dengan tetangga antum? Mungkin antum punya air, punya apa faktor dibagi sama dia. Wal azimah ta'ala rusyid. minta ke, ke tekad yang kuat dalam kebenaran. Karena ada orang yang semangat beramal tapi nyimpang. Ngebom sana, ngebom sini, semangat dia beramal tapi nggak benar. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku memohon kepadamu yang bisa mendatangkan rahmatmu ya Allah. Yang bisa mendatangkan ampunanmu ya Allah Aku minta kepadamu agar aku pandai mensyukuri nikmatmu Senantiasa mengingat dirimu Dan aku memohon kepadamu hati yang selamat Selamat dari syirik Dosa-dosa dan yang lainnya Dan minta lisan yang jujur Kemudian memohon Aku memohon segala kebaikan yang engkau ketahui dan aku berlindung dari segala keburukan yang engkau ketahui dan engkau dan aku beristighfar dari segala dosa yang engkau ketahui, engkau maha tahu dan aku enggak tahu ya. Baca doa Mudah-mudahan Allah selamatkan kita jemaah. Ya dan banyak-banyak berzikir jemaah. Terakhir. Ini terakhir jemaah. Bagaimana cara sikap istri untuk mencegah dan mengatasi suami yang mengalami puber kedua? Jamaah kita ini dibohongin. Nggak ada puber kedua. Yang ada Lelaki atau wanita yang sampai kepada umur 40 tahun Dan itu puncak masa muda dia Puncak akal dia. Hanya saja kalau dikatakan puber kedua, bukan ke puber kedua dia. Kemaksiatan mungkin yang dia lakukan. Atau mungkin istri yang kurang melayani suaminya. Sehingga suami akhirnya jadi agak agak binal sedikit kok. Jadi kalau dikatakan puber kedua sebenarnya enggak itu yang anak ketahui. Tapi hal ini dipakai untuk ya biasalah puber kedua. Anak mau tanya sama yang sepuh ini, bapak yang sepuh ini. Pernah puber kedua, Pak? Hah? Bener nggak pernah? Sekarang atau Masya Allah kasih hadiah aja Masya Allah Alhamdulillah. Berarti bukti nih jamaah yang tua ini nggak pernah puber kedua nih jamaah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana sikap istri beri, berikan pelayanan yang lebih maksimal. Yang ada kadangkala istrinya memang yang sudah apa istilah manupus, Hah? menopause, menopause. Apa sih? Iyalah katanya mereka perempuan yang mungkin sudah dia tidak lagi hasratnya seperti dahulu. Sehingga suaminya keinginannya masih besar, bukan puber kedua, tapi istri yang tidak bisa melayani dia. Terus bagaimana caranya? Dia ya dilihat. Istri yang mungkin bisa berolahraga apa agar dia bisa memberikan pelayanan kepada suaminya. Kalau nggak tahan ini tuh nggak bisa Ustaz. Ya sudah suaminya suruh kawin lagi. Kalau memang dia merasa anak anak nggak bisa sudah anak-anak sudah banyak, anak sudah sakit-sakitan. Karena tujuan menikah salah satunya adalah untuk menjaga dan menundukkan nafsu kita. Kalau itu tidak didapat di rumah tangga dikarenakan salah satu dari pasangan ini tidak bisa memberikannya, maka boleh minta cerai. Istri pun boleh minta cerai. Dalam kondisi suaminya tidak bisa memuaskan dia, dan dia takut terjebak dalam perzinaan, dia boleh minta cerai.